Kemudian uh, kita lanjutkan sebagaimana yang telah dipublikasikan. Kita ganti arbauna hadisan fi tarbiyati wal manhaj dengan uh, kajian hadis Sama'il Nabi uh, yaitu pembahasan seputar mengenal pribadi Nabi, diri Nabi. Nanti akan dibahas di sini bagaimanakah wajahnya Nabi, bagaimanakah rambutnya Nabi, bagaimanakah ya, dadanya Nabi, bagaimanakah punggungnya, bagaimanakah pakaiannya, bagaimanakah sandalnya, bagaimanakah ubannya, dan nanti kemudian dilengkapi dengan bagaimanakah ibadahnya, solatnya puasanya, dan seterusnya. Itu semua hal-hal semacam ini disebut dengan sebutan syama'il. Ya, hal-hal yang seputar uh, mengenal detail fisik dan hal-hal uh, yang berkaitan dengan seseorang. Yang kitab Sama'il Nabi ini karya Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi, Imam Tirmidhi, penulis kitab eh, Jami' Tirmidhi yang terkenal dengan sebutan Sunan Tirmidhi. Dan yang sarah yang akan kita baca, yang akan kita telaah, yang akan kita gali kandungannya dan pelajarannya telah sarah untuk kitab Sama'il Nabi karya ya, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Masin Al-Badr. Ya, eh, kita langsung kita mulai dengan mukaddimah yang disampaikan oleh uh, ayah sang pensarah Syekh Abdul Muhsin Ibn Ab eh, Al-Abad Al-Badr. Bismillahirrahmanirrahim. Takdim pengantar Alhamdulillahi Wassalamu'alaikum Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Segala puji milik Allah Arab semesta alam, pujian Allah, ya, keselamatan dan keberkahan semoga Allah limpahkan kepada seorang yang diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Nabi kita Muhammad, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari pembalasan. Amma ba'd fa'ina minal ma'lum satu hal yang telah diketahui bahasanya at-ta'rib definisi sunnah Rasul dan hadis Nabi yang disampaikan oleh para ulama hadis definisinya adalah segala sesuatu yang dikaitkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan ataupun penggambaran penggambaran tentang khalqi fisik Nabi atau khuluqi perilaku dan akhlak Nabi. Maka termasuk dalam definisi ini semua riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang gambaran fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-jamilah yang indah yang Allah ciptakan sang Nabi dengan fisik tersebut. Demikian juga gambaran tentang akhlak dan perilaku Nabi yang agung yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepadanya untuk berakhlak dengannya. Wahadi sifatul jamilah dan Eh, sifat fisik Nabi yang indah, ciri-ciri fisik Nabi yang indah dan akhlak Nabi yang agung ini terdapat mabthutsatan tercerai-berai uh, di Dawamini Sunnah di buku-buku yang mengumpulkan hadis. Minasihah boleh jadi buku-buku yang khusus meriatkan hadis yang sahih semacam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau buku-buku sunan, yaitu buku yang babnya mengikuti bab fikih, semacam sunan Abu Dawud, sunan Nasai dan Ibnu Majah, atau masanid buku-buku musnad, yaitu buku hadis, buku kumpulan hadis yang ya, klasifikasi atau babnya berdasarkan ya, nama sahabat yang meriatkan dan yang lain. Dan ciri-ciri fisik Nabi ini juga terdapat dalam buku Mufrodatan tersendiri. Fi mu'allafatin dalam sejumlah karya yang khusus memuatnya. Dan buku yang paling populer ditulis dan disusun dalam bab ini adalah Kitab Syama'il karya Imam at tirmidhi penulis kitab Al-Jami As-Sahih yang beliau wafat tahun 279 Hijriah, ulama abad tiga. Maka il karya At-Tirmidhi ini adalah referensi yang sangat agung, muhiman yang sangat penting dalam topik sama il. Sehingga banyaklah perhatian orang-orang yang sibuk dengan hadis dengan kitab ini di masa silam ataupun sekarang. Dan Allah telah memberikan taufik kepada anakku Al-Aziz yang mulia Abdul Razak Semoga Allah melanggengkan taufiknya dan membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Untuk mencarah kitab yang sangat berharga ini dan menjelaskan maknanya. Aku telah mentelaah beberapa tempat dari buku ini. Fa'al fa'ituhu. Aku jumpai. Ya, buku ini adalah sarah atau penjelasan yang berfaedah. Aku wasiatkan para penuntut ilmu untuk membaca buku Sama'il Nabi dan sarahnya mengambil faedah darinya dari sisi pengetahuan dan dari sisi perilaku. Wal faedah dan faedah mengetahui gambaran fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui bentuk tolaah, eh, tolah artinya wajah. Bentuk wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-bahiyah yang cemerlang, wa muhayya, muhayya artinya wajah. Dan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al wada yang bercahaya. Ya. Watamyiz fi ru'ya al manamiyah maka faedahnya adalah bisa membedakan ya, manfaat penting membaca dan memahami Ismail sehingga tahu betul bagaimanakah deskripsi wajah Nabi. Yeah adalah bisa at membedakan e, mimpi yang terjadi ketika tidur antara mimpi yaitu mimpi berjumpa dengan Nabi. Antara mimpi tersebut adalah mimpi yang benar manakala mimpi tersebut mencocoki matsabata an ashabi Riwayat-riwayat yang valid dari para sahabat yang menggambarkan tentang bagaimanakah wajah Nabi. Itulah wajah yang setan tidak akan mampu menyerupai Nabi, menyerupainya. Dan bisa kita bedakan manakah mimpi ketika tidur yang bohong, mimpi melihat Nabi ketika tidur yang bohong. Manakala wajah yang dilihat tidak sama dengan apa yang e, terdapat dalam riwayat-riwayat. Ini di antara faedah e, terbesar dari belajar sama il Nabi. Ya, maka ketika ada orang yang mimpi melihat wajah dan eh, melihat Nabi dan menatap wajah Nabi, maka kita minta tolong ceritakan bagaimanakah wajah Nabi yang Anda lihat dalam mimpi tersebut. Jika sama persis dengan apa yang ada dalam Sama'il Nabi, eh, apa yang ada dalam isi kitab ini, ya, maka itu wajah Nabi. Namun jika kontras, ya, ya, maka dilihatlah bahasanya ya, Nabi ketika itu ya, misalnya ya, apa keriting misalnya. Tidak demikian ya, kepala Nabi. Ya, tidak demikian kepala Nabi. Atau kemudian oh gimana yang dilihat oh rambutnya lurus sekali. Ya, nah, tidak demikian juga kepala Nabi. Ya, karena rambut Nabi pertengahan di antara itu. Maka ini diantara faedah pentingnya. Oh, maka itu cuma perasaan anda saja melihat Nabi itu, bukan Nabi. Wa amma adapun faedah mengenal ya, gambaran akhlak Nabi. Maka mengetahui ya, ma akramallahu bihi ya, pemuliaan yang Allah berikan pada sang Nabi berupa akhlak, berupa memiliki akhlak yang mulia yang Allah menyanjung sang Nabi karenanya dalam firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki akhlak yang agung. Kemudian setelah tahu, kemudian selanjutnya adalah beramal, berakhlak dengan akhlak tersebut dalam rangka meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Eh, ada bagi kalian dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir dan banyak-banyak mengingat Allah. Dan di antara hak Nabi yang wajib ditunaikan oleh umatnya adalah lisan umat itu basah dengan sanjungan kepada sang Nabi. Dengan segala sanjungan yang layak bagi Nabi. Dengan tetap waspada, jangan sampai berlebih-lebihan yang tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya. nya Demikian juga menyanjung sunnah Nabi dan menjelaskan sisi indah sunnah Nabi. Dan menjelaskan uh, vitalnya kebutuhan manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dan taklah lisan seorang muslim basah dengan rajin bersolawat dan mendoakan keselamatan untuk Nabi saat membaca nama Nabi atau mendengar nama Nabi. Wa as'alullah azza wa jalla kemohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan taufik kepada semuanya untuk melakukan amal-amal yang diletakkan ridhonya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada para penuntut ilmu, para pelajar untuk sibuk dengan Quran dan Sunnah dan bagaimanakah praktek salaful ummah bukan sibuk dengan berita, bukan sibuk dengan ya, yang lainnya yang tidak bermanfaat atau yang kurang manfaatnya dan beramal dengan hal tersebut supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan pujian dan keselamatan keberkahan pada hamba dan Rasulnya, Nabinya, Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya dan para sahabat ajma'in seluruhnya. Itu demikian disampaikan oleh Sa'abdul Musin Ibn Hamad Al-Abad Al-Badr. Kemudian mukadimah dari e, eh, pensara itu Sa'abdul Razak hafizahullahu taala beliau katakan Al-Muqaddimah innal hamdalillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Maka kitab as karya Imam Tirmidzi adalah satu kitab yang agung. Mu'allafun satu buku yang penuh berkah. Fibabin yang buku ini membahas satu bab yang min asrafi abwabil ilmi. Termasuk bab ilmu yang paling mulia dan yang paling agung. Yaitu Sama'il. Yaitu data pribadi Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakisaluh dan perilaku Nabi al-munifah yang uh, yang mulia dan sifat-sifat beliau yang mulia, akhlak-akhlak beliau yang luhur, adabnya yang mulia, uh, kemudian pergaulan beliau yang baik, al-hasanah yang indah, sanjungan Allah dan keselamatan dari Allah semoga selalu tercurah kepada beliau. Bahwa maka buku ini pun satu buku Yahwi yang memuat Sama'il data pribadi afdali ibadillah. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, hamba Allah yang paling Allah cintai. Dialah Khalilullah. Dialah Mustafahu, eh, manusia pilihan, Mustabahu manusia pilihan. Dia adalah hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya dan paling suci akhlaknya, yang paling baik jiwanya, paling bagus interaksinya, yang paling luar biasa mengenal Allah dan paling luar biasa dalam mewujudkan penghambaan. Allah Subhanahu wa taala memilihnya supaya menjadi safiron penghubung antara Allah dengan hamba-hambanya dalam penyampaian dalam tabligh dalam penyampaian wahyu dan Allah jadikan Allah pilih beliau sebagai wasitah penghubung antara Allah dengan manusia namun safir dan wasitoh penghubung dalam dalalah alal khair. Menunjukkan kebaikan dan mengajak kepada hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya alal ilmin dan Allah memilihnya berdasarkan ilmu min afdali wa a'raqil basyariyah nasaba. E, dari e, basyariyah bangsa manusia yang paling mulia dan yang paling bagus nasabnya. Wa khassahu dan Allah istimewakan beliau dengan sifat manusia yang paling sempurna. Dari, baik dari sisi sifat fisik ataupun sifat akhlak. Allah istimewakan beliau dengan sifat yang paling indah. Fi hayatihi dalam perilakunya al-bahiyah yang indah. Patal'atihi dan wajahnya al-jamilah yang indah. Wal muhayyahu dan wajahnya al-musyrik yang bersinar dan sifat-sifat yang luhur arafiah yang tinggi salawatullah wasalamu alaihi Allah khususkan beliau sang Nabi bi akmalil khilal dengan perkara yang paling dengan sifat yang paling sempurna, akhlak yang paling indah dan adab yang paling bagus. Allah jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam teladan bagi semesta alam, teladan bagi seluruh hamba-hamba Allah. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallah katsira. Dan tentang ayat ini sebagaimana komentar Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala di tafsirnya, ayat ini adalah aslun kabirun adalah dalil pokok wajibnya taasi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan-tindakan atau keadaan-keadaan beliau. Sekian perkataan Ibnu Katsir. Dan satu yang telah dimaklumi bahasanya meneladani Nabi wal tidak meneladani Nabi adalah cabang atau derivat dari mengetahui sama il Nabi. Mengetahui perilaku uh, perkara-perkara Nabi wa dan perkara-perkara Nabi. Itla taatat karena tidak akan mungkin iktida'un bihi meneladani Nabi, itiba'un mengikuti jalan Nabi, tidak mungkin komitmen dengan petunjuk Nabi kecuali setelah mengetahui perjalanan Nabi. Setelah mengetahui keadaan Nabi, sifat-sifat Nabi, khilalihi dan atau keadaan Nabi yang agung. Oleh karena itu satu hal yang ditekankan atas setiap muslim, ayuk nia untuk perhatian mengkaji sirah perjalanan hidup Rasul yang mulia ini, demikian juga sama Sama'ilnya. Inayatan, satu perhatian yang lebih diutamakan daripada perhatian terhadap Sama'il, manusia yang lain, biografi manusia yang lain. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling suci, hamba Allah yang terbaik, teladan bagi semua orang yang beramal dan pemimpin anak keturunan Adam seluruhnya. Yang dimaksud dengan Samail adalah ya mungkin profil lah kurang lebih ya, terjemah bebasnya. Al-murad bihi yang dimaksud dengan Samail adalah khisalul insan. Ya, sifat-sifat ya, atau keadaan, perkara-perkara seseorang, sifatnya, keadaannya dan akhlaknya, adabnya dan semacam itu. Ya, maka ya mungkin profil lengkap seseorang itu Samail. Maka misalnya dalam bahasa Arab ada kalimat fulanun hasunu samail, artinya bagus akhlaknya. Ada kalimat karimus samail, artinya mulia akhlaknya. Oleh karena itu Imam Tirmidzi rahimahullah dan ulama yang lain menamai sifat-sifat Nabi, akhlak dan adab Nabi dan hal yang berkaitan dengan profil Nabi disebut dengan sebutan syama'il. Maka mempelajari il Nabi dan mengetahui keadaan Nabi, perkara Nabi memiliki banyak faedah di antaranya. Ya, maka di sini disampaikan apa nilai penting kita belajar sama Ya, karena orang itu kita punya kewajiban untuk meladani Nabi. Dan orang itu tidak akan bisa meladani Nabi salah satunya kalau dia tidak mengenal profil Nabi yang dalam samail atau profil Nabi ini terdapat bagaimanakah adab Nabi, bagaimanakah perilaku Nabi, muamalah Nabi, interaksi Nabi dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan e, sahabat-sahabatnya. E, karena nanti di bab misalnya di Samail nanti ada bab tentang guyonnya Nabi, candaannya Nabi dan yang lain. yeah, maka orang tidak akan bisa sempurna itibak Nabi kalau dia tidak belajar Samail Nabi. Kemudian uh, kemudian disampaikan poin-poin tentang manfaat mempelajari sama'il Nabi. Yang pertama, di antara kewajiban orang yang beriman mengimani sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin hal tersebut terwujud kecuali dengan mengenal Nabi. Dan setiap kali setiap kali bertambahlah mengenal Nabi maka akan bertambahlah iman dengan Nabi dan bertambahlah itibak kepada Nabi. Karena mujibat konsekuensi mengimani Nabi adalah mengenal keadaan Nabi. Yang berupa akhlak yang luhur dan sifat-sifat yang sempurna. Karena siapa yang mengenal Nabi, hakul ma'rifah betul-betul mengimani Nabi. Lam yartab, maka dia tidak akan ragu-ragu. Dia kata ta'raib. Maka dia tidak akan ragu-ragu tentang jujurnya Nabi dan benarnya ajaran Nabi berupa Quran dan Sunnah dan agama yang benar. It karena sesungguhnya di antara sifat-sifat Nabi yang terpuji dan profil Nabi yang indah, perkataan Nabi yang jujur dan manfaat, dan perbuatan-perbuatan Nabi yang tepat adalah akbar da'in. Adalah faktor pendorong yang paling efektif untuk mengimani Nabi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mendorong untuk mentadaburi keadaan Nabi dan sifat Nabi yang ini mendorong untuk beriman kepada Nabi. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah aku hanya memberikan satu nasihat kepada kalian. Hendaklah kalian berdiri karena Allah, berdua ataupun sendiri, kemudian merenunglah. Renungkanlah sang Nabi. Renungkanlah sama'il Nabi. min jinnah. Maka tidak ada jinnah, tidak ada kegilaan, sahabatmu itu yaitu sang nabi maka nabi tidak gila in huwa illa nadhirun tidaklah dia kecuali seorang rasul baina yadai adabin syadid yang mengingatkan tentang akan adanya siksaan yang keras ya maka e, manfaat yang pertama dengan mengenal nabi kita akan semakin beriman dengan nabi karena cukup jika seorang itu tahu bagaimanakah nabi keadaan nabi maka dia akan percaya beliau adalah betul-betul utusan Allah. Maka Allah perintahkan orang-orang Quraisy coba renungkanlah sang Nabi. Ya, nanti akan anda ketahui secara pasti tuduhan kalau dia gila itu tidak benar. Dan bahkan dia adalah ya, seorang yang mulia dan ketika dia tidak tidaklah ber, pernah dusta terhadap atas nama manusia maka mungkinkah dia dusta atas nama Allah. Kemudian yang kedua, bahasanya mencintai Nabi adalah satu kewajiban yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Bahkan inau yajib wajib mendahulukan cinta kepada Nabi daripada cinta pada orang tua, anak, dan semua manusia. Bahkan wajib didahulukan daripada cinta terhadap diri sendiri. Dan itu adalah salah satu ikatan iman yang tidaklah sempurna iman kecuali dengannya. Tidaklah diragukan bahasanya mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal profil Nabi dan perkara Nabi itu akan menambahkan kepada hati rasa cinta kepada Nabi, mengagungkan Nabi dan memuliakan Nabi. Mengetahui kedudukan Nabi yang agung, kedudukan yang tinggi. Fa'inal abda, karena seorang hamba, kulama aksara min mahbub, semakin dia sering mengingat yang dicintai dan membayangkan yang dicintai dalam hatinya dan membayangkan sisi-sisi positifnya wal ma'anihi dan eh, sisi-sisi uh, keindahannya wa ma'anihi dan perilaku-perilakunya al-jalibah yang mendatangkan rasa cinta kepadanya maka akan berlipat-lipat terlah rasa cinta kepadanya dan akan bertambah-tambahlah kerinduan untuk berjumpa dengannya wa alai berdasarkan hal ini maka fakam maka betapa banyak perhatian manakala uh, perhatian terhadap manakib, kelebihan-kelebihan Nabi yang agung, profil Nabi yang mulia, sifat Nabi yang terpuji, akhlak dan adab Nabi, petunjuk Nabi dan sunnah Nabi, serta perjalanan Nabi, minal athari al-balir, itu memiliki dampak yang luar biasa untuk menambah cinta kepada Nabi di dalam hati. Dan semakin menguatkan rasa cinta kepada Nabi di dalam hati. Ya, kemudian yang uh, manfaat yang ketiga sebenarnya Allah Azza wa Jalla menjadikan sang Nabi sebagai teladan bagi para hamba, teladan bagi manusia. Dan Allah perintahkan untuk mengikuti Nabi dan berjalan di atas jalan Nabi. Dan beliau adalah imam yang paling agung. Wal qudwatu al-akmal. Dan beliau adalah teladan yang paling sempurna. Ya, maka sebutan al-imam al-a'zam itu yang tepat hanyalah layak untuk diberikan kepada sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam imam yang paling agung. E, maka kurang tepat sikap sebagian Hanafiyah yang e, karena cintanya terhadap Al Imam Abu Hanifah maka mereka sebut ya, sebutan Al Imam Al A'zam itu maknanya adalah Imam Abu Hanifah indal Hanafiyah. E, kalau menurut e, para orang-orang yang bermazhab Hanafi kalau disebut Al Imam Al A'zam itu artinya Al Imam Abu Hanifah. Ya, da, uh, eh, yang tepat, yang paling layak untuk disebut dengan al-imam al-a'zam bagi kaum muslimin adalah sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana di surat al asaf ayat yang ke-21, kemudian di surat al Hashr, Wa ma'atakum rasul, apa yang diberikan oleh rasul ambillah, apa yang dilarang tinggalkanlah. Kemudian di surat Ali Imran, katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan meladani dan mengikuti Nabi wal intisa di kata-kata uswah dan meladani Nabi adalah cabang atau derivat dari mengenal Nabi, mengenal keadaan Nabi, dan keadaan Nabi dan profil Nabi. Kemudian yang keempat, sesungguhnya Allah telah menjadikan sang Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin mukminin tidak ada bagi seorang pun mukmin kecuali aku lebih utama bagi dirinya daripada dirinya sendiri di dunia dan di akhirat." Bacalah jika kalian mau an-nabiyyu aula bil mukminina min anfusihim. Sang nabi itu lebih utama eh, bagi orang-orang yang beriman daripada dirinya sendiri bahwa maka sang Nabi ini lebih utama bagi orang yang beriman daripada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada mereka nasihat, kasih sayang, rokfah kasih sayang, makana apa yang Nabi berikan. Uh, yang uh, eh, makan apa yang Nabi berikan maka pada diri Nabi arhamal khalqi wa arfa'ahum adalah orang yang paling sayang dan paling sayang dengan umatnya Nabi Dhalika, maka adalah sang nabi Bidhalika dengan hal tersebut A'zamal khalqi. Dia adalah manusia yang paling besar minnatan jasanya alaihim bagi kaum muslimin. Mingkuli ahadin daripada siapapun. Daripada orang tua sekalipun. Nabi lebih berjasa bagi setiap muslim dibandingkan orang tuanya masing-masing. Itla yasil ilaihim mithqalu Yeah karena tidaklah sampai kepada kaum muslimin seberat, meskipun hanya seberat darah, seberat semut kecil dari kebaikan, tidaklah tercegah dari kaum muslimin seberat semut dari kejelekan, kecuali melalui sang Nabi. Wabi sababi dan dengan sebab sang Nabi. Karena Nabi mengajari kita inilah kebaikan-kebaikan. Nabi mengingatkan kita inilah kejelekan-kejelekan. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengenal kedudukan sang Nabi yang agung kedudukannya yang tinggi. Oleh karena itu wajib bagi kaum muslim untuk mengenal sama il Nabi, profil Nabi. Keadaan-keadaan kemudian perkara-perkara Nabi mayazituhum hubban lahu. Yang ini bisa menambah rasa cinta kepada Nabi. E, bisa kemudian menambah semangat menambah semangat untuk mengikuti jalan Nabi wa wafaan bihaqihi dan bentuk menunaikan hak Nabi yang wajib kita tunaikan. Kemudian alasan yang kelima kenapa kita perlu belajar sama il Nabi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an tentang sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agungnya. Nun wal qalam yawma yasturun. Demi pena dan apa yang ditulis oleh pena. Ada dua pendapat tadi tafsir tentang apa yang dimaksud pena di sini. Pendapat yang pertama mengatakan pena di sini adalah pena takdir. Pendapat yang kedua pena di sini adalah semua pena. Semua pena. Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu. Ini berdasarkan tafsiran yang kedua, ini menunjukkan pentingnya dan mulianya ilmu dalam Islam. Allah bersumpah dengan pena yang merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Ma'ang tabi nikmati rabbika bimajnun, engkau bukanlah orang yang gila dengan nikmat Rabbmu. Wa innalaka la'ajran ghairu mamnun ay maqtu'in. Dan bagimu ganjaran yang tidak pernah putus. Wa innaka la'ala khuluqin azim dan sungguh engkau adalah seorang yang memiliki akhlak yang agung. Wa hadza syarafun azimun dan ini adalah kemuliaan yang sangat besar bagi seorang hamba Allah dan manusia pilihan Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala na'atahu mensifatinya bidzalika dengan itu yaitu memiliki akhlak yang agung. Dan tatkala Ibunda Aisyah radhiallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabannya singkat. Karena khulukuhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka Nabi adalah Al-Quran berjalan. Ya, dan contoh nyata bagaimanakah menerapkan akhlak-akhlak Al-Quran. Oleh karena itu maka fahadhi kanat akhlaka maka inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muktabasa yang dikutip yang diambil dari lentera Al-Qur'an. Maka perkataan Nabi mencocoki Al-Qur'an. Perkataan Nabi adalah merinci Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran. Ilmunya Nabi adalah ilmu Al-Quran. Kehendak Nabi, aktivitas Nabi adalah apa yang diwajibkan atau dianjurkan oleh Al-Quran. Berpalingnya Nabi dan apa yang Nabi tinggalkan adalah apa yang dilarang oleh Al-Quran. Dan keinginan Nabi atau semang antusias Nabi adalah apa yang ya, dimotivasi oleh Al-Quran. Nabi Zuhud terhadap perkara-perkara yang Al-Quran memerintahkan untuk zuhud dengannya. Nabi benci apa-apa yang dibenci oleh Al-Quran. Nabi suka apa-apa yang disukai oleh Al-Quran. Nabi sa'yuh berupaya untuk melaksanakan perintah Al-Quran. Mentaplikan, menyampaikan Al-Quran dan berjihad dalam rangka menegakkan Al-Quran. Oleh karena itu maka umil mukminin tarjamat menggambarkan atau menjelaskan sempurnanya pengetahuan ya dengan uh, dengan Al-Qur'an. Ya. Wabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengenalannya terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wahasana takbiriha an kullihi dan ibunda Aisyah menyampaikan ungkapan yang sangat bagus mewakili ini semua dengan mengatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Fafahima hadha sa'ilaha an hadal makna. Maka fahamlah si penanya ya, yang bertanya kepada Ibu Aisyah tentang hal ini. Maka si penanya pun mencukupkan diri dengannya, wastafa dan merasa puas dengannya. Wahakata demikalah sifat semua orang yang diberi taufik untuk mempelajari sama'il Nabi. Dan inayah dan perhatian dengan profil Nabi maka akan terwujud baginya hadal iktifa. Merasa cukup wal istisfa dan merasa puas dengan Nabi. Merasa puas dengan akhlak Nabi, merasa cukup dengan eh, adabnya Nabi, akhlaknya Nabi. Tidak perlu dengan akhlaknya orang barat, orang kafir, baik kafir yang di barat ataupun yang di timur. Itu eh, ini lima alasan pentingnya belajar sama il Nabi dan demikian yang kita baca kesempatan kali ini.